Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah mursal sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Baiquni rahimatullah alaihi dan dijelaskan oleh al syekh Al-A'lamah Muhammad bin Saleh al faymin Rahmatullah alaih Nam yaitu mengenai hadis mursal, beliau akan menyebutkan berikutnya. Nah, itu Al-Imam al baykuni mengenai hadis dikenal dengan hadis yang gharib. Hadis yang asing. Apa makna hadis itu dikatakan hadisnya asing? Itu maknanya apa? Akan dia sampaikan nanti. Al-mursal kemarin barakallahu fikum adalah apa? Adalah ma'adhafa at-tabi'i eh ma'adhafahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sesuatu hadis yang apa? Yang tabi'in itu menyandarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Paham ya? Jadi tabi'in langsung qawla kalau Rasulullah. Itu namanya mursal. Karena apa? Karena ada dua kemungkinan kemarin. Sudah saya jelaskan ya, kemungkinan yang dia jatuhkan tabi'in itu sama-sama tabi'in juga. Karena mungkin tabi'in itu merasa yang ternyata yang di atasnya perantaranya itu adalah muridnya sendiri misalkan dijatuhkan akhirnya qala qala Rasulullah. Ima kemungkinan yang kedua apa? Yang dijatuhkan itu na barakallahu fikum, na barakallahu fikum langsung apa? Dua-duanya. Kalau dia masih menukilkan enam sahabat dan lain lagi urusannya. Ima yang jatuhkan tadi tabi'in semisalnya atau sahabat tadi. Maksudnya ya, karena tabi'in berjumpa dengan sahabat gitu loh. Paham ya? Dan tabi'in jumpa dengan tabi'in yang lain. Oleh karena itu ketika tabi'in mengatakan qala qala Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dia jatuhkan adalah apa? Tabi'in atau sahabat. Paham ya? Adapun kalau sahabat langsung qala qala Rasulullah tidak jadi permasalahan. Karena apa? Marasilus sahabah makbulatun. Paham ya? Mursalnya sahabat itu, perbuatan irsalnya para sahabat itu diterima. Li'anna as-sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat mereka semuanya udul, memiliki sifat adalah, mustaqimusirah bidinihi wa muru'atih. Paham ya? Yaitu orang yang senantiasa memiliki enam jalan hidupnya lurus dalam agamanya serta harga dirinya. Jalan hidup dikatakan lurus manakala apa? Manakala dia tidak nama, manakala dia menghindarkan dirinya dari perkara-perkara dosa besar, besar dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Paham ya? Nah, ada pun yang mengatakan disifati dengan adalah itu orang yang enggak punya dosa sama sekali itu keliru karena manusia tidak maksum. Nah, Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih wa qul gharibun ma rawawin faqat. Dan katakanlah hadis gharib itu adalah hadis yang seorang perawi itu meriwayatkan dia sendirian saja. Paham ya? Nah, jadi enggak ada yang lainnya gitu loh. Uh, gharib nih. Asing sekali nih. Hadis kok bisa satu orang saja. Nah, seperti misalkan innamal a'malu binniyat, itu walaupun kelihatannya dohirnya datang dari berbagai macam sahabat, namun tidak ada yang sahih kecuali satu pak dari Umar bin Khattab. Gharib enggak seakan-akan? Gharib. Nah, barakallahu fiik. <coughs> nah, kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Hadha huwa al-qism as-sabi' ashar min aqsamil hadis al-madhkurah. Inilah pembagian yang ke-17 dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan fi hadzal nadhmi yaitu pada pantun atau puisi ini wa huwal gharib yaitu hadis yang gharib dikatakan hadis itu asing oh ya qauluhu wa qul gharibun marra wa faqat al-gharib nah ucapan beliau sih Imam Imam Al-Baiquni mengatakan wa qul gharibun marra wa faqat katakanlah hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja al-gharib maknanya apa mustaqun minal ghurbah paham ya gharib itu diambil kata dari apa? ghurbah asing hadis yang asing. Apa maksudnya ya? Wal gharibu fil balad. Naam, orang dikatakan gharib, asing di negerinya adalah huwallazi laysa min ahliya. Yaitu orang yang bukan termasuk keluarganya atau bukan termasuk penduduk negeri tersebut. Apa ya? Ini orang ini asing orang asing dari mana orang asing? Maksudnya adalah orang karena dia bukan termasuk kampungnya loh, penduduk kampungnya, masyarakatnya sehingga ketika ada orang itu asing kelihatannya. Nah, paham itu ya? Nah, jadi orang dikatakan asing di negerinya maksudnya adalah orang yang bukan termasuk penduduk negeri itu. Paham ya maksudnya ya? Yang orang-orang asing itu misalkan. Kalau misalkan kita di Indonesia berarti orang yang luar Indonesia dan negara lain, Indonesia negara, berarti apa asing itu misalnya. Orang-orang asing. Wal gharibu hadis, sedangkan gharib asing dalam ilmu hadis atau dalam masalah hadis apa? Marwahu rawin wahidin faqat. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Paham maksudnya ya? hatta walau kana sahabi bahkan walaupun dia sahabat saja <coughs> fahuwa gharibun maka itu dikatakan apa gharib asing misal contohnya alla najida rawin min as-sahabah illa ibn abbas illa ibn abbas fahuwa gharibun contohnya kita tidak menjumpai tidak mendapati satu orang perawi dari kalangan sahabat kecuali ibn abbas Abdul Abbas Abdullah bin Abbas mufassir sahabat, tarjumanul Quran. Paham ya? Ibnu Abbas ini digelari dengan mufassir sahabat, ahli tafsirnya para sahabat, tarjumanul Quran, tarjumanul Quran. Ter penerjemahnya Al-Quran maksudnya penafsir Al-Quran. Paham ya? Dan beliau juga didoakan apa? Di antaranya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah izin Allah Subhanahu wa taala dalam artian Allah taala yang berikan enam pengkabulan doa tersebut yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya na'am. Dan beliau juga punya murid Al-Tafsir juga yaitu Mujahid bin Jabir. Eh, Mujahid bin Jabir itu juga murid daripada Abdullah bin Abbas. Paham ya? Nah, jadi sehingga ada salah seorang imam itu Sufyan ats-Tsauri tidak salah itu beliau mengungkapkan idza ja'aka tafsir an mujahid fa hasbuka bih. Oh ya. Nah, apabila datang tafsir kepadamu dari mujahid maka cukup begitu. Ambillah tafsir tersebut karena Mujahid mengambil tafsirnya nah barakallahu fikum mengambil ilmu tafsirnya dari Ibnu Abbas ini. Yang ma'ruf seperti itu ya, Mujahid bin Jabr. Nah, kata beliau, misal Allah najida rawin min as-sahabah illa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa huwa gharib. Seperti kita tidak menjumpai eh, satu orang perawi atau seorang perawi dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas saja, maka ini dikatakan gharib. Apa dia? Ya? Aulam najid rawiyan min tabiin atau kita tidak menjumpai satu orang perawi dari kalangan tabi'in ada kota ada bin Di'amah As-Sadusi khotob Khattab. Paham ya? ada bin Di'amah As-Sadusi khotob Khattab. Beliau juga termasuk apa? Muhaddisin, termasuk dzurwah muhaddisin. Nah, barakallahu fikum. Nah, beliau juga banyak ucapan yang sangat bagus dinukilkan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam abul Hajjaj Al-Mizzi. Nah, mertuanya siapa ini? abul Hajjaj Al-Mizzi ini Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir, Abdul Fida, nah Ismail bin Umar Ibnu Katsir itu beliau nikah dengan putrinya Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini. Beliau menyebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, nah barakallahu fikum yaitu ungkapan siapa? Imam Qatadah. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab. Nah, apa nukilannya? Kata beliau, "Man talabal hadis Nah, man talabal hadis man, man talabal hadis jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Lafadznya bukan akhadha ya. Man talabal hadis jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil hadis langsung banyak gitu, niscaya akan bilang juga seluruhnya. Nah, kemudian beliau mengatakan ma kunna nah, inna ma kunna natlubul hadis. Nah, barakallahu fikum wa ma kunna natlubul hadis hadisan atau hadisain. Hanya saja dulu aku mengambil hadis. Nah, barakallahu fikum atau beliau lafadznya man <clears throat> kalau yang satunya man akhadal ilma tapi ini kalau tidak salah itu man talabal hadis atau man talabal ilma barang siapa yang mengambil ilmu atau mengambil hadis secara jumlah maka akan bilang secara keseluruhan juga wa innama kunna natlubul hadis wa innama kunna natlubul ilma hadisan ya ilm berarti pakai ilmu ya afan ya pakai ilmu ya Naam. Wa innama kunna natlubul ilma hadisan aw hadisain. Naam. Jadi man talabal ilma, benar man talabal ilma. Pak maksudnya ya? Barang siapa yang mencari ilmu langsung banyak gitu, niscaya kan hilang juga keseluruhannya. Nah, kemudian kata beliau apa? Wa inna ma kunna natlubul ilma hadisan aw haditsain. Hanya saja dahulu kami ketika mencari ilmu, itu sehari cuma satu hadis atau dua, atau dua hadis. Maksudnya ya, itu ungkapan dari dari Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abu Khattab yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hajjat Al-Mizzi Nah, rahmatullah alaih pengarang Tahdzibul Kamal ya kan? Nah, itu adalah mertuanya siapa tadi? Mertuanya Imam Ibnu Katsir. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mungkin antum bisa antum bisa lihat terjemahnya mengenai hal tersebut di awal-awal mukadimah apa? Al-Fusul fi Suratul Rasul. Al-Fusul fi Suratul Rasul itu kan dikarang oleh Ibnu Katsir itu. Nah, mungkin di situ disebutkan juga siapakah Al-Imam Ibnu Katsir tersebut. Beliau adalah yang seorang imam yang menikah dengan putrinya imam yaitu Abdul Hajjat Al-Mizzi. Nah. Barakallahu fikum fahuwa gharib. Nah, itu bukan gharib. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita tidak menjumpai seorang perawi dari kalangan tabi'in kecuali satu saja, itu Qatadah misalkan, fahuwa gharib, maka nah, itu dikatakan gharib. Paham ya? Riwayatnya gharib, asing gitu loh, cuma satu saja. Paham belum maksudnya? Nah, berikutnya wal ghurab, nah. Wal gharabah dan keasingan itu imma antakuna fi awal salat atau fi asna'ihi atau fi akhirih. Naam. Dan keasingan itu terjadi imma di awal sanad. Paham ya? Awal sanad tuh enggak ada yang meriwayatkan dari satu orang tok misalnya. atau fi asna'ihi atau di pertengahan. Eh, dari kalangan tabi'in misalkan enggak ada dari satu satu orang tok dari orang tabi'in tok. atau fi akhirih atau di akhirnya yaitu sahabat. Enggak ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu kecuali satu orang tok. Paham belum maksudnya nih? Ini dikatakan gharib. Jadi ternyata asingnya dalam sebuah hadis itu ada tiga kemungkinan ya. Ima di awal sanad, ima di pertengahan sanad, ima di akhir sanad. Paham ya semua ya? Nah. Yakni maksudnya adalah qad yakunul haditsu ghariban fi akhir sanad. Maksudnya bahwasanya hadis itu terkadang bisa jadi asing di akhir sanadnya, lam yarwihi illa tabi'i illa tabi'iyyun wahid. Naam barakallahu fikum illa tabi'iyyun wahid. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu orang tabi'in saja, an sahabat dan sahabat. Berarti kan Gharib ini kan berarti kan? Nah, summa yarwihi anhu adun kabir. Kemudian meriwayatkan dari tabi'in tersebut, nah barakallahu fikum dari kalangan sahabat yang banyak. Ngerti ya? Nah, apa belum? Jadi barakallahu fikum tidak ada yang meriwayatkan dari tabi'in satu itu, maksudnya apa? Tidak ada satu orang tabi'in itu yang meriwayatkan dari sahabat serta satu tok itu loh. Kemudian setelah itu barulah meriwayatkan enam dari sahabat tersebut jumlah yang banyak. Dalam artian banyak yang meriwayatkan darinya. Berarti yang terjadinya apa? Asingnya di akhir sanad tersebut. Fayakunu hada ghariban fi akhir sanad. Nah, kalau jadilah yang seperti ini asing di akhir sanad. Wa fi ma ba'dahu qad yasilu ila haddi tawatur. Adapun yang setelahnya Nah, terkadang bisa sampai pada tingkatan tawatur mutawatir. asing banyaknya yang meriwayatkan ya. Saya banyak membawa hadis tersebut. Fa hadis innamal a'malu binniyat al gharib. Hadis innamal a'malu binniyat riwayat Bukhari Muslim itu hadisnya siapa? Umar bin Khattab itu termasuk hadis gharib karena walaupun datang dari berbagai macam sahabat tidak ada yang sahih satupun kecuali datangnya dari Umar bin Khattab. Nah, kalau dia gitu ya eh, barakallahu fikum kalau mau lihat panjang lebarnya bisa dilihat dalam kitab-kitab setelah yang lainnya. Yang jelas Nah, barakallahu fikum, antum bisa dilihat mulai dari sanadnya haddatsana sampai Umar Khattab itu satu-satu semua. Satu, satu, satu. Paham ya? Nah, tapi itu satu, yang atba'u tabi'in itu satu, paham ya? Antum lihat sanadnya itu. Nah, barakallahu fikum. Lakinahu gharibun fi tabaqatis sahabah wa tabi'in. Tapi di situ gharibnya pada apa? Pada tabaqah tingkatan sahabat dan tabi'in. Ya, sahabatnya satu, tabi'in satu. Mungkin sebelumnya bisa ada yang lainnya. Wa amma ba'da dhalik ada mustalahnya faqad intashara intisharan 'aziman. Al-mustalahnya sungguh telah tersebar dengan dengan tersebarnya yang sangat besar tersebarnya. Wa qad yakunu ghariban fi asnahi. Terkadang juga hadis itu dikatakan gharib, asing itu pada pertengahan sanadnya. Rawahu jama'atun. Perhatikan ya. Rawahu jama'atun yang telah meriwayatkan jamaah banyak dari kalangan perawi wan farada bihi anhum wahid. Namun yang meriwayatkan dari para perawi yang banyak itu satu orang perawi itu loh. Paham ya? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari banyak para perawi. Kemudian ada satu orang perawi yang meriwayatkan dari yang banyak ini, cuma sendirian tapi. Allah maksudnya ini. Berarti pertengahan berarti kan? Paham belum ini? Naam. Summa rawahu an jamaah. Kemudian setelah itu banyak lagi perawi yang satu ini ada orang dari kalangan para perawi yang lain yang banyak mengriwayatkan hadis dari yang satu tadi. Nah, dia sendirian tadi, nah, yang sendirian tadi mengambil dari yang banyak, kemudian ada lagi yang banyak mengambil dari yang sendirian itu loh. Waqat yakunu ghariban fi awalih. Terkadang yang asing di awal juga bisa, di awal sanad. Maksudnya infarada bihi wahidun an jamaah. Maksudnya di awal di awal sanad itu dia sendirian. Tapi dia sendirian diambil dari apa? ternyata dari ternyata banyak para perawi yang mengambil hadiah banyak itu loh. Nah, jadi dia gharibnya aslinya di awal. Wal gharibu qad yakunu sahihan wa qad yakunu dha'ifan. Sedangkan hadis yang gharib itu bisa jadi benar, sahih, bisa jadi lemah, dhaif. Paham ya? Nah, lakin al-gharib 'ala al-gharaib annaha takunu dha'ifatan. Namun kebanyakannya ghalibnya yang namanya hadis gharib, asing itu biasanya lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena yang meriwayatkan cuma satu, satu orang saja. Dari kalangan tabi'in satu misalkan. Dari kalangan asma tabi'in satu juga kan dalam artian semakin sedikitnya yang meriwayatkan tersebut kan dicurigai gitu istilahnya itu. Bukan jalur sanadnya tapi apa? Tapi yang mengambil hadis tadi loh, yang menyampaikan hadis tadi. nah Barakallahu fikum hafizakumullah berarti sudah kita selesaikan mengenai hadis yang gharib, hadis yang asing itu manakala yang meriwayatkan hadis tersebut adalah enam seorang perawi saja bisa terjadi pada